السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الحديث الخامس عشر حديث yang مبلس قال المقدسي رحمه الله عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس fil ina. Dari Abi Qatadah Al Harith Ibn Rabi'i Al Ansari radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمسكن jangan sekali-kali salah seorang kalian memegang zakarahu kemaluannya biyamini dengan tangan kanannya. Wahuwa yabul dalam keadaan dia buang air kecil. Wala yamsah wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Dan jangan pula membasuh beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina dan jangan bernapas di bejana. Bejana tempat air minum. Gelas. Artinya kalau engkau minum, jangan bernapas di gelas. Minum, ketika bernapas jauhkan gelas itu. Baru minum kembali. Berarti hadis ini memiliki tiga amr, tiga perkara. Yang pertama, dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Yang kedua, jangan beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, jangan bernapas di bejana. Dan termasuk bernapas di bejana adalah meniup. Meniup dengan harapan supaya dingin, cepat-cepat dingin. Maka itu juga sama. Karena itu adalah kita nafas. Al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah Yashtamil hadal hadis syarif ala salati jumal. Hadis yang mulia ini mencakup salat jumal. Tiga kalimat. Minan nasaih ghaliyah wal Tiga kalimat dari nasihat-nasihat yang berharga dan faedah-faedah yang berharga allati tuhadzibul insan yang mendidik seseorang wa tujannibuhu al akhdhar yang menjauhkan seseorang dari kotoran-kotoran wal adrar madarat-madarat wal amrad penyakit-penyakit artinya hadis ini mengandung tiga kalimat yang tiga kalimat ini mendidik seseorang agar bersih agar jauh dari kotoran, agar jauh dari mabarat, jauh dari penyakit, mengajarkan kesehatan, kebersihan, keselamatan. Masya Allah. Apa saja tiga kalimat itu? Fal'ula wasaniyah. Adapun yang pertama dan kedua. An la yamassa dakarahu hala baulihi. Agar jangan memegang kemaluannya ketika buang air kecil dengan tangan kanan. Wala yuzilun najasah minal qubuli dan jangan pula membersihkan najis dari duburnya. Kubul atau dubur tidak boleh biyamini dengan tangan kanannya. Lianna al-yad al-yumna u'iddat lil asya'il tayyibah. Karena tangan yang kanan dipersiapkan untuk sesuatu yang baik-baik. Makan dengan tangan kanan minum dengan tangan kanan. Berjabat tangan dengan tangan kanan. Semuanya tajibah. Ada untuk yang kotor-kotor, yang berkait dengan najis dan sebagainya, tidak boleh dengan tangan kanan. Wa mubasharatil asya al fiha. Dan tangan kanan dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang merhub fiha. Merhub yang disukai padanya. Kal akli seperti makan, wasyurbi minum. Faida basharatin najasat wa talawwasat thumma basharatut ta'am wasyarab kalau tangan kanan langsung bersentuhan dengan najis, terkotori dengan najis, kemudian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, musafaha berjabat tangan dengan tangan kanan, wakil dari dzalik akan mengotorinya dan tidak akan disukai. Warubah hamalat ma'aha syai'an min al-amra dan bisa jadi akan membawa bersamanya penyakit-penyakit yang khafiyah, yang tersamar, tidak terlihat. Dilihat tangannya sepertinya bersih, ternyata terselip di kukunya atau terselip di antara jari jemarinya sesuatu yang tidak terlihat. Min amrad fataka Dari penyakit-penyakit yang berbahaya. yang pertama dan kedua. Apa tadi yang pertama dan kedua? Hmm? Tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan tidak beristinja dengan tangan kanan. Asalisa, yang ketiga, An-nahyu 'anit tanaffus fil ina. Larangan bernafas di bejana. Alladhi yashrab minhu yang dia minum daripadanya. Lima fi dzalika minal adrar. Karena padanya ada penyakit juga. Al-kathira yang banyak. Allati minha takrihuhu lisyarib ba'dahu yang diantaranya adalah ketidaksukaan orang yang meminum setelahnya. Karena suruh muslim, tohur, liurnya seorang muslim itu tohur bersih. Maka biasa, sejak para sahabat, para ulama, yang dan yang berikutnya, mereka minum dari satu bejana. Kirimkan ke yang sebelahnya. Diminum oleh yang kedua, diberikan pada yang ketiga, diminum oleh yang ketiga, diminum oleh yang keempat terus begitu. Maka kalau engkau minum sambil yang kedua jijik, nggak mau minum. Ini dikatakan karihahu lisharib ba'dahu. Menyebabkan orang yang meminum setelah dia nggak suka. Barakallahu fiikum. Kama annahu qad yakhruj min anfihi ba'dul amrad. Bahkan kadang-kadang keluar dari hidungnya beberapa penyakit-penyakit. Karena di hidung ada bulu-bulu yang fungsinya menyaring udara. Kalau engkau menghidup udara dengan hidung, mengeluarkannya dari mulut, maka udara yang masuk tersaring bersih. Tapi mana kotorannya? Tersaring di hidung. Kalau ada sesuatu, tersaring di hidung. Kalau ada penyakit, tersaring di hidung juga. Tiba-tiba minum sambil napas. Mulutnya sedang dipakai minum. Napasnya dari mana? Dari hidung. Yang tadi tersaring keluar lagi, masuk ke air tersebut. Fahada yusid. Wa Merusak dan membuat penyakit. Kalau Kama qad yakhruj min anfihi ba'd al-amrad. Bisa jadi keluar dari hidungnya ba'du al-amrad, beberapa penyakit-penyakit. Allati talawwasa yang mengotori hidungnya fatantaqil ma'ahu al-adwa, maka akhirnya berpindah penyakit tadi ke minuman tersebut. Idza kana syarib al-mutanaffis maridan. Khususnya kalau si peminum tadi, orang yang minum tadi dalam keadaan sakit lebih-lebih lagi. Waqad yahsul min at-tanaffus hala syurbi dararun 'ala syarib. Akan menyebabkan bernapasnya seseorang di bejana tersebut ketika minum akan menyebabkan dararun penyakit bagi orang yang minumnya. Hainama an nafs al-ma'a wa yakhruj minhu ketika masuk napas ke dalam air kemudian keluar daripadanya sesuatu, maka akan mengotorinya. Yang kadang-kadang tidak terlihat, sepertinya biasa saja. Tetapi Nabi sudah melarang. Rasulullah SAW sudah menyatakan wala yatanafas fil ina. Jangan kalian bernapas di bejana. Jangan. Kalau mau bernapas, jauhkan airnya atau bejananya. Minum Minum lagi? Jauhkan. Bahkan walaupun dia minum untuk diri sendiri, sama saja. Di hidung tersaring. Ketika minum, masuk ke air, masuk ke mulut. Percuma. Walaupun kamu katakan, tapi kan saya minum untuk sendiri, nggak untuk orang lain. Tidak bersama-sama. Gelas-gelas saya sendiri dan minum-minuman saya sendiri. Sama. Akan berbahaya bagimu sendiri. Karena apa yang tersaring tadi di hidung dari penyakit-penyakit yang dari luar, Allah ciptakan bulu-bulu di hidung tadi untuk menyaringnya. Tapi ketika engkau bernapas di bejana, maka apa yang tersaring tadi masuk ke dalam air dan masuk ke mulutmu. Percuma. Ini barakallahu fikum. Agama ini sangat sempurna, mengajarkan sesuatu yang menyehatkan, mengajarkan sesuatu yang menyelamatkan, mengajarkan sesuatu yang mulia. Wasyari' la ya'mur illa bima fihi al-khair was-salah. Dan pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang fihi khair. Tidak mengajarkan, tidak menyuruh, tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang memiliki kebaikan dan salah wala illa amma fihi darar dan tidak melarang kecuali terhadap sesuatu yang membuat mabarat membuat fasad yang merusak menyakiti mengotori membuat penyakit itu yang dilarang yang disuruh mesti yang baik-baik yang dilarang mesti yang jelek-jelek subhanallah Mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaful ulama. Ada perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama hal nahyu lil atau lil Terjadi perselisihan para ulama. Larangan-larangan ini tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, nggak boleh beristinja dengan tangan kanan, Dan nggak boleh bernapas di bejana. Apakah larangan-larangan ini untuk menunjukkan haram? Atau hanya makruh saja? فذهب الظاهرية ila at-tahrim. Adapun kaum Zahiriyah, pengikut Daud Al-Zahiri. Menyatakan bahwa hukumnya haram. Ini larangan menunjukkan haram. Tentunya sesuai dengan nama julukannya, dohiriyah. Akhdan bi dohiril hadis. Mereka mengambil mengambil dohir hadisnya. Dohir hadisnya, teksnya menyatakan jangan. Jangan pakai tangan kanan. Jangan bernapas. Maka hukum asal dari larangan adalah haram. Maka ya, dijuluki ya karena selalu seringkali pokoknya apa zahirnya? Istilah kita tekstual. Tekstual. Apa kata teksnya? Khulibulina padahal tidak mesti. Tidak mesti kadang-kadang harus pada teksnya. Memang hukum asalnya demikian. Hukum asalnya semua nas-nas Quran dan Sunnah dipahami secara zahir. Tetapi kadang ada dalil dalil. Dalil yang menunjukkan bahwa makna kalimat tadi keluar dari zahirnya kepada makna-makna lain. Kadang-kadang ada korina-korina yang menunjukkan bahwa makna kalimat tadi tidak kembali pada zahirnya tapi kembali pada sesuatu yang dibalik itu. Maka azakumullah ahlus sunnah walaupun mereka menganggap hukum asalnya memahami nas itu secara zahir tapi mereka tidak mengingkari adanya dalil-dalil yang kadang mengeluarkan dari makna zahir kepada makna lain. Sudah pernah kita singgung seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa atau kalian menyentuh para wanita. Seorang yang menyentuh para wanita disuruh mandi. Ternyata ada tafsir, ada riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Ibnu Abbas menjadi seorang mufassir yang ahli di bidang tafsir. Berkata bahwa maksud dari kalimat awla mastum atau kalian menyentuh para wanita, maknanya kalian menjimai para istri-istri kalian. Berarti yang suruh mandi bukan hanya kesenggol perempuan mandi, tetapi maknanya adalah jima. Keluar dari zahir. Nah, keluar dari zahirnya. Atau ada karinah dalam lafadznya. Seperti ucapan Rasulullah SAW. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a. Perintah. Salatlah sebelum maghrib. Perintah menunjukkan wajib. Tapi ada karina yang menunjukkan kalau itu tidak wajib. Mana karinanya? Kalimat terakhirnya. Bagi siapa yang suka. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Walaupun diulang tiga kali perintahnya. Tegas sekali. Sallu maghrib, salatlah sebelum maghrib. Bagi siapa yang suka. Atau korinah dalam hadis lain. Dari perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh sesuatu. Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Atau Rasulullah SAW melarang sesuatu Rasulullah, Rasulullah SAW mengerjakannya. Kadang-kadang bermakna khusus bagi Nabi, kadang-kadang maknanya bahwa itu tidak harus. Ya. Ditinggalkan pun tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Kembali kepada ikhtilaful ulama. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini secara zahirnya melarang. Jangan sekali-kali bahkan pakai nun taukid. Nun yang bermakna penekanan. La yumsikanna. Jangan sekali-kali. Salah seorang kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Maka menurut al bahwa ini menunjukkan haram memegang kemaluan dengan tangan kanan. Haram bernafas di bejana. Wadahab jumhur tetapi ternyata jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama ahlus sunnah semuanya berpendapat al karaha itu hanya makruh saja, tidak sampai haram. Mengapa demikian? Kenapa kau dikeluarkan dari dohirnya kepada, kepada makna karoha? Ala annaha nawahi ta'dibiyah. Karena ini adalah larangan-larangan yang sifatnya takdib, takdib. Artinya adab. Membimbing sesuatu adab-adab. Dan hampir semua adab-adab imma dianjurkan wa imma sesuatu yang dimakruhkan. Artinya, adab-adab yang diajarkan biasanya kalau perintah-perintah hanya anjuran. Kalau larangan-larangan hanya makruh saja, tidak sampai haram. Berbeda dengan ahkam. Berbeda dengan ahkam. Apalagi ibadah. Mahdoh. Adapun pada adab-adab biasanya seperti itu. Perintah-perintahnya pada anjuran. Paling tinggi anjuran saja. Larangan-larangannya paling tinggi pada makruh saja. Demikian mereka para fuqaha memahaminya. Atau dari sisi lain, Disebutkan dalam hadis lain, "Innama hiya bid'atun minka." Kata Nabi itu tidak lain adalah bagian dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Ya kemaluan tadi. Itu bagian dari dirimu sendiri. Kamu tidak megang pun sudah nempel di situ. Iya toh? Maka itu adalah adab saja. Barakallahu fikum. Qala Mayukhat minal hadis. Kalau begitu apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis fawaid minha an an massi dzakari bil yumna halal baul Pertama, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Baik. Beliau tidak menegaskan haram atau makruh. Tapi beliau menyatakan rahimahullah larangan. Selesai. Ya. Lebih selamat. Larangan bisa bagi dua. Bisa larangan karahiyah, bisa larangan tahrim. Khulusan atau khulusan Minimal ikhtilaf, keluar dari ikhtilaf ada larangan untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Selesai. Ya. Yang kedua, an-nahyu adalah istinja bil yumna. Faedah kedua, larangan untuk beristinja membersihkan kubul atau dubur dari buang air dilarang dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan kiri. Yang ketiga, anahyu anit tanafus fil ina. Larangan untuk bernapas di bejana. Yang keempat, istinabul asya al qadirah idza turra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Ini faedah yang lepas tetapi terkandung dalamnya. Menjauhi semua kotoran-kotoran apalagi najis-najis jauh. Jangan dekati, jangan dipegang. Faidat turra ila mubasharatiha. Kalau terpaksa kita menyentuhnya, maka hendaklah dengan tangan kiri. Akhdan min hadal hadis. Kita ambil dari hadis ini. Nabi menyatakan jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jangan kalian beristinja dengan tangan kanan. Artinya yang kotor-kotor jangan dengan tangan kanan. Tangan kiri saja. Maka faedah umumnya faedah yang umum segala macam kotoran. Apalagi najis-najis, karena kotoran belum tentu najis ya. Segala macam kotoran, lebih-lebih najis. Jangan kalian dekati. Hindari. Kalau terpaksa kalian harus memegangnya, maka dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Misalnya kalian melihat kotoran adik kalian atau anak kalian kececeran di bawah. Gimana? Kita nggak pengen mendekati, nggak pengen menyentuhnya. Dan itu fitrah. Tetapi terpaksa harus kita bersihkan tempat tersebut. Maka kita harus dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Ambil sesuatu, mandil, tisu, atau jenisnya. Ambil dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Ini warahmatullahi fikum. Mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini. Kalau sampai terpaksa harus kita bersihkan kubur dan dubur, ya harus dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Yang kelima, bayanu syarafil yamin. Kita mengetahui kemuliaan tangan kanan. Dari hadis ini kita mengetahui kemuliaan tangan kanan. Wa fadluha 'alal yasar. Dan keutamaan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Ini penting bahwa tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Walaupun Allah swt menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tangannya, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata Allah. Dua tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Rasulullah SAW menyatakan kiltayadaihi yamin. Bahwa Allah SWT kedua tangannya kanan. Para ulama menyatakan ada riwayat kanan kiri, ada riwayat keduanya kanan. Maka riwayat tersebut difahami dengan ini. Kedua tangan Allah mulia. Tidak seperti manusia, tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Kedua tangan Allah maha mulia dan tidak sama dengan tangan makhluk. Adapun tangan makhluk, tangan kanan lebih mulia dari tangan kirinya. Taib, tangan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna Semuanya mulia. Tidak seperti pada makhluk. Yang jelas tidak seperti tangan siapapun. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Yang keenam. Al-i'tina bin nadafati ammah. Faedah yang keenam, perhatian kita terhadap kebersihan secara umum. Karena perintah-perintah Nabi alaihissalam, perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat yang mulia ini semuanya menganjurkan kebersihan. Disuruh untuk beristinja, disuruh untuk bertoharah, disuruh untuk membersihkan, disuruh untuk berhati-hati dari kotoran dan najis, disuruh untuk bersih tempatnya, bersih pakaiannya, disuruh untuk memakai harum-haruman, disuruh dengan sekian sunnah-sunnah, sekian syariat yang semuanya mengajarkan kebersihan. Maka diambil secara umum i'tina bin nawafah. Hendaklah seorang muslim mukmin sunni ahlu sunnah hendaklah memperhatikan kebersihan. Hendaklah memperhatikan kebersihan. Adapun mereka-mereka na'udzubillah yang mengajarkan kekotoran mereka bukan ahlu sunnah. Apa ada aliran yang mengajarkan kekotoran? Ada. Yang mereka menganggap. Semakin dia kotor, semakin dia dalam keadaan bau, busuk, debu dikatakan lebih afdol. Beberapa aliran-aliran sufi demikian. Bahkan mereka makan dari tempat-tempat sampah. Mereka kotor, bau, dan seterusnya. Ini khuninin azakumullah dikatakan wali min illah. Kalau waliun min auliaillah, pasti dia menjaga kebersihan dirinya. Menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan tempatnya, menjaga kebersihan rumahnya, menjaga kebersihan dirinya seluruhnya. Kalau dia memang betul-betul wali min auliaillah, karena waliullah Allah sebutkan inna aulia Allah siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wakanu yattaqun. Wali-wali Allah nggak ada rasa takut bagi mereka, nggak ada rasa sedih nanti yaumul qiyamah. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Iman sudah kita pahami. Apa itu takwa? Menghindari perkara-perkara yang jelek, yang haram, yang tidak diperintahkan. Berarti dia beriman kepada Allah dan beribadah. Menjaga dirinya dari najis dari kotoran, dan sesuatu yang jelek. La siyamal ma'kulati wal mashrubat. Khususnya masalah makanan juga. Masalah kebersihan, minuman juga. Maka Nabi menyatakan la yatanaffas fil ina. Jangan bernapas di bejana. Tidak bernapas di bejana tapi kemudian naudzubillah melakukan sesuatu yang lebih kotor dari itu, lebih busuk dari itu. Maka ya yang demikian he, tentunya tidak diajarkan. Tapi kan nggak dilarang. Barakallahu fikum. Para fuqaha, para ulama ketika memahami sekian banyak hadis menyimpulkan dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa agama ini mengajarkan kebersihan. Mengajarkan kebersihan. Kalau pada makanan dan minuman tidak bersih, yahsul min talwithiha dararun fesseha. Akan terjadi dengan kekotoran itu darar, madarat, madarat. Fesseha akan mengganggu kesehatan. Barakallahu fikum. Sedangkan kesehatan tadi kalau terganggu, maka dia akan sakit. Berarti dia menyakiti dirinya. Dan Allah melarang dari sisi lain. La tulqu bi'aidikum Ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, kebinasaan. Yang ketujuh. Summu asyara' haithu amara bi kulli nafi'in wa hadzara min kulli dharrin. Sumu syara' afwan. Saya ralat bacanya. Bukan semu tetapi sumuwu tasdidnya di waw ya. sumuwu syara' yang ketujuh tingginya syariat sumuwun dari kata sama ya. yasmu sumu artinya tinggi dan langit disebut sama karena dia tinggi sumuwu syara' mulianya syariat di mana memerintahkan segala perkara yang bermanfaat dan memperingatkan agar dijauhi segala yang membuat madarat. Masya Allah. Kita mendapatkan faedah penting tentang tingginya syariat Islam. Sumuhu as-syariah. Tingginya syariat. Di mana memerintahkan semua yang baik-baik dan melarang semua yang jelek-jelek. Memerintahkan sesuatu yang nafi' yang bermanfaat dan memperingatkan untuk menjauhi dari perkara-perkara yang bermadarat. Nah, ilahur huna naktafi. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Tafadhal. Nah. Wallahu taala alam. Tapi disebut bejana. Tidak disebut isinya apa. Apakah isinya nasi ataupun isinya air. Tetapi kalimatnya jangan bernafas fil ina. Jangan meniup bejana atau jangan bernafas di bejana. Jadi wallahu taala alam tidak berkait dengan isinya. Walaupun bejana biasanya untuk air. Tapi kadang-kadang isinya bukan air. Nah, sehingga lebih baik kamu hindari. Wallahu taala a'lam. Kalau panas di akal pakai kipas. Tahu akal Orang Sunda paling senang. Ya. Nasi itu diakal, diaduk, dibalik-balik sambil kipas Tapi pulen nah, nasinya. Nah, tafadhal soal akhir. Kamu baqi waktu Berapa sisa waktu? Hmm? Besok sah. Tidak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan. Di tangan kiri pegangnya. Ya. Pokoknya untuk yang jelek-jelek tangan kiri. Untuk megang kemaluan, untuk buang air, untuk bagaimana kalau garuk-garuk? Hah? Ya, sama saja. Jangan tangan kanan, tangan kiri. Habis itu cuci. Nah. Apa itu? Garuk-garuk. <laughs> Lain perkara. Karena yang dilarang adalah yubashir. Mana yubashir adalah menyentuh kulit dengan kulit. Maka nggak boleh dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Nah. Nah itu jadi masalah. Kalau terpegang, maka jawabannya seperti tadi. Innama hiya bid'atun minka. Sesungguhnya itu bagian dari dirimu sendiri. Tidak masalah, Tidak sampai pada dosa. Hmm. Kamu nggak megang juga memang sudah nempel di situ dengan badan nyentuh terus berarti Nah. Salat Al-makruh عند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يذم فاعله dia mendapatkan pahala kalau menjauhi tetapi kalaupun dia mengerjakannya tidak dosa Nah, dan itu dibahas dalam usul fikih ya, Dapat berapa ulangannya kemarin? Kenapa nggak ikut ulangan? Nah. Baik. Ada pertanyaan lain? dari mulai berangkat sampai pulang dari masjid. Bukan di masjid. Dari mulai dia berangkat ke masjid, tidak boleh menyilang-nyilangkan tangannya pada jari ini, sampai ke masjid, sampai pulang lagi dari masjid. Nah, Wallahu ta'ala alam apa hikmahnya. makruh. makruh. Ya, nah, itu yang disebut dengan apa hab, uh, habwah ya. Kalau nggak salah ada lafaz hab. Mengangkat kedua kakinya ima diikat dengan tangan, wa ima diikat dengan kain itu itu nggak boleh. Ketika berjumat, Sama seperti ini karena itu adalah masalah adab kembali kepada karohiyah makruh Baik tahfadun al-hadis. Jangan lupa.